بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين di tangan saudara adalah diktat yang ke-16 bertarikh Jumada Saniyah 22 Jumada Akhir judulnya sebagaimana yang saudara lihat Islam menghadapi setiap krisis tapi sebelum sampai ke situ saya kira pantas sekali kalau kita membuat semacam analisa dan mukadimah yang layak agar supaya saudara-saudara bisa memahami sebab dan akibat dari krisis-krisis itu. Kemudian, saudara dapat juga memahami sampai di mana kebenaran yang dimiliki oleh Islam. Khotimah yang pertama hendaknya kita ketahui bahwa di dunia ini ada kebenaran dan ada kesesatan. Dua-duanya mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada tandanya. Kalau akan hujan, ada tandanya. dan semua kita mengetahui tanda-tanda hujan. Awan yang berarahkan ke kanan ke kiri angin yang menghembus agak kencang rasa sejuk sedikit mulai terasa kilat petir sambung menyambung sebentar lagi hujan maksud Allah SWT dengan ini memberi pengertian bagi kita bahwa hujan itu turunnya daripada Allah tapi ada hukum-hukum khas. <clears throat> ada sebab dan akibat. Bagi orang yang mengerti itu untunglah. Ulungduru madza bis samawati wal ardh. Lihatlah. Angkat kepala melihat langit. Bagi orang yang ulama yang mengerti itu dia senang. Tapi orang yang jahil tidak mengerti dia juga akan melihat itu tapi tidak mengetahui. Kalau saya katakan tadi ada kebenaran dan ada kesesatan, maka tidak ada jalan ketiga. Di dunia tidak ada di antara benar dan sesat ada sesuatu yang dikatakan setengah benar atau setengah sesat, tidak ada. Benar sepenuhnya atau sesat sepenuhnya. Satu dengan lain tidak bisa dicampur adukkan. Satu dengan yang lain tidak bisa dikompromikan. Begitu doktrina dan ajaran Islam. Kedua, mukadimah kedua. Sumber keduanya adalah Allah juga. Maksudnya untuk menguji kita dengan adanya benar dan salah batil dan hak menguji kita siapa di antara manusia ini yang lebih taat lebih setia pada ajaran para utusan Allah dan yang <clears throat> mudah terpesona oleh kesesatan kedua-duanya itu nanti akan mendapat balasan di dunia sebelum di akhirat ketiga mukaddimah ketiga kebenaran itu biasanya mudah dipahami. Gampang. Gampang dipikirkan. Gamblang. Tetapi berat untuk diamalkan. Nabi SAW bersabda, Al-haq wadihun ablaj. Kebenaran itu gamblang, jelas. Seperti cahaya matahari tapi berat untuk diamalkan. Misalnya melakukan suatu amalan ibadah, pergi ke haji. Seorang muslim baru mempunyai duit, ada lebih duit. Sekaligus dia harus pergi ke haji dan harus sekat. Buat dia berat. Ini uang satu juta setengah ini kalau saya tunda tahun muka bisa saya tambah kata hatinya kalau saya tidak cekat dulu kenapa sih baru saya ini punya tambahan kelebihan duit itu pertanyaan-pertanyaan memuter dalam pikirannya timbulnya dari hati hati yang agak tamak ya tunda saja tunda saja kadang-kadang hatinya menang perasaannya menang dan pergi ke haji itu ditunda tahun pertama tahun kedua kadang-kadang dia untung masih bisa melaksanakan kadang-kadang tidak ditakdirkan oleh Allah pergi ke haji dan kedahuluan oleh ajal dan dia sudah mati ya uji dan asbak <clears throat> gamblang dipikirkan coba dia menggunakan pikiran mudah dipikirkan ini benar umpamanya dia bilang iya Siapa yang menakdirkan saya mendapat uang satu juta setengah kelebihan tahun ini? Allah. Dan dia juga yang menyuruh saya pergi ke haji. Kalau saya laksanakan perintahnya, masa saya tidak ditempuh, Masa saya tidak diganti? Itu akal. Mudah dipikirkan begitu. Saudara-saudara, eh, menjauhi kemidi. Ini mudah dimengerti akibatnya. Memang tidak betul, tidak baik. Karena banyak orang rusak akibat dari bioskop. Tapi untuk meninggalkan kebiasaan pergi ke bioskop berat. Meninggalkan kebiasaan ngudut, merokok. Jelas. Semua orang tahu bahwa yang merokok batuk. Dan semua dokter bilang, wah kamu ini harus tinggal rokok. Batukmu ini tidak bisa hilang kecuali dengan rokok. Wah paru-parumu sudah flek. Semua itu tahu ini. Tapi untuk meninggalkan begitu itu berat. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang betul-betul beriman dan tawakal kepada Allah. Itu saat menit sudah bisa dia berubah meninggalkan. Saudara-saudara, sebaliknya <clears throat> kesesatan, kebatilan sulit ditangkap oleh akal. Bahkan tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima oleh akal. Misalnya mengganggu rumah tangga orang. Ini kalau saudara puterkan di dalam akal yang waras. Saudara akan kehilangan kehabisan waktu. Tidak menemukan dalil yang membenarkan itu. Sebab kenapa? Si A harus merusak rumah tangga orang. Padahal Allah membenarkan dia untuk kawin. Gadis yang akan dirusak. Yang akan diculik dari rumah tangganya. <clears throat> Istri yang akan dikeluarkan dari rumah tangganya karena suaminya kebetulan tidak ada. Itu semuanya kalau dipikirkan salah. Dan tidak mungkin ada akal yang mengatakan dia ya, ini benar. Tidak ada. Akal yang waras. Saya katakan akal yang waras. Tidak ada. Sebab gadis itu tadi bisa kita katakan, nah, kamu bisa ijab dengan dia. Pergi ke satu orang, bawa dua saksi dengan mahar. Itu orang mengatakan kepadamu, Zawajuka wa angkahtuka. Kamu bilang kau biltu nikah taswija. Sudah boleh. Ya gadis itu. Kenapa kamu milih jalan yang tadi berliku-liku? Berakibat. Berisiko Risikonya bisa juga kamu berkelahi dengan orang. Akibatnya juga bisa kamu masuk penjara dan sebagainya. Tetapi <clears throat> begitu tidak masuk dalam akal tapi mudah untuk dikerjakan. Tadi kebenaran sukar untuk dicari, dikerjakan. Berat diamalkan sebab hak. Tapi kejahatan, kesesatan mudah untuk dilaksanakan. Minum bir, <coughs> makan harta orang, terima suapan, korupsi, ini kalau saudara putarkan di dalam akal, tidak akan mendapatkan tempat yang membenarkan. Tetapi orang justru ke situ karena memang enak dikerjakan, senang dikerjakan dan begitu seterusnya. Setiap maksiat tidak bisa dipikirkan oleh akal karena sulit. Setiap kejahatan dan kebatilan tidak bisa masuk dalam akal karena memang akal ini dibuat oleh Allah untuk menyaring segala yang benar. Kalau yang tidak benar tidak bisa diterima. Merusak rumah tangga orang tidak bisa diterima. Nisa rokok merusak paru-paru juga tidak bisa diterima. Kalau kita mau pakai rasional, tidak pakai emosi. Tapi kalau pakai emosi, ya Allah, memang enak sih rasanya. Karena ini dia kerjakan. Dan karena enaknya ini, menurut hati, dia tanggung risiko sakit. Tanggung risiko sakit paru-paru. Tanggung risiko sakit jantung. Tanggung risiko mati. Boleh ya Saudara-saudara, semuanya itu bertentangan dengan akal. Tetapi selalu orang condong ke situ. Saudara-saudara, keempat. Mukadimah keempat. Kita mesti tahu sumber kejahatan itu di mana dalam hati manusia. Sumbernya itu adalah emosi, perasaan. Saudara boleh catat, tidak ada kejahatan yang sumbernya akal. Tapi akal ini bisa dikalahkan oleh hati kalau sudah biasa takluk kepada kemauan syahwat misalnya Akal ini nanti dipakai sebagai perencana. Dia yang menyusun rencananya nanti. Tapi dia dipaksa untuk berbuat keliru. Seperti orang yang punya kuda, kudanya bagus, tidak mau dilatih, kuda itu menjatuhkan yang punya kuda itu. Jadi manusia ini raja, utek ini raja raja ini bisa dipakai oleh syahwat ayo bantu aku ya apa ya oleh ngetono istrinya orang bagaimana bantu saya untuk menerima suapan dan tidak ke, ke, ketemor ini akal nanti yang menjalankan jadi akal ini dipakai untuk sesuatu yang keliru tapi sumbernya bukan akal sumbernya adalah perasaan karena itu kita harus bersedia melatih jiwa emosi kita ini untuk kembali normal takluk kepada wahyu yang dipimpin oleh akal ini tadi. Kalau kita tidak biasakan ini, hati untuk pergi tunduk kepada akal, maka hati ini akan nyebal Akhirnya akal diseret oleh hati dan perasaan untuk berbuat segala yang tidak pantas, segala yang tidak baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasad kullu." Wahai, di dalam hati manusia ini ada satu segumpal darah. Kalau itu segumpal darah baik, maka sekujur badan menjadi baik. Sebaliknya juga sebaliknya. Kalau itu jahat, maka sekujur badan akan hancur. Orang yang penuh dengan dendam, orang yang hasut, itu nanti lama-lama dia sakit jantung, lama-lama dia kena diabetes, kencing gula, lama-lama dia derajat begini. Akibat hatinya diperbuat, dikerjakan untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi latihlah dirimu wahai manusia muslim untuk bisa tahan menghadapi emosi, gelombang naik dan turunnya emosi Jadi kita pakai emosi itu untuk yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangkan terus akal kita. Kalau akal yang menang, orang tidak bisa kerjakan maksiat. Itu sebabnya saya katakan sumber kejahatan adalah hati. Sumber taat adalah akal. Menangkan akalmu. Jangan sampai sebaliknya. Saudara-saudara, kelima. Ada kalanya Allah mencabut kemungkinan bagi seorang untuk mendapatkan jalan petunjuk. Maka orang itu akan tetap koprol dalam kesesatan. Tidak bisa kita ajak dia kepada kebenaran. May yahdillah fahuwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka orang itu pasti tertunjuk jalan. Tapi orang yang sudah bakal, bakal disesatkan, engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan jalan baginya. Tidak akan dapatkan orang yang bisa menunjuk jalan baginya. <clears throat> Kita tak akan memberi jalan ke arah kebenaran kepadanya. Orang seperti itu pasti menjadi summun, bukmun, umyun. Jadi telinganya itu seperti tuli. Mata seperti sudah buta. Dan lidah seperti bisu. Kita ajak diskusi, dia tidak mau. Kita bicara supaya suara kita terdengar oleh kopengnya, kopengnya tuli. Summun. Kita katakan, bah, sudah matanya kita mau gunakan. Lihat ini. Lihat ini. Akibat orang yang tidak mau. Matanya sudah buta. Jadi orang seperti ini berat. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lebih dari itu. Allah menunjukkan juga adanya penganjur-penganjur kesesatan. Jadi di dunia ini bukan saja ada orang sesat karapnya sendiri, tapi ada orang penganjur kesesatan. Ini berat. Yang gigih tidak memperdulikan suatu apapun. Tidak memperdulikan tata kerama. Tidak memperdulikan tata susila. Tidak memperdulikan tata hukum. Tidak memperdulikan tata otak. Orang-orang seperti itu merupakan ujian terhadap kelompok pengemban wahyu di mana-mana jadi umat yang masih mengemban wahyu Allah ini diuji oleh Allah dengan cokolnya dan bercokolnya orang-orang seperti itu. Dan orang yang mengemban tata susila, tata wahyu juga mereka diuji oleh Allah. Kalau golongan pertama tadi diumbar, dunia ini akan buyar. Kebenaran tidak akan mendapat tempat. Akhirnya pengemban wahyu ini akan digiles oleh sejarah. Sejarah pengemban kebatilan yang kelihatannya akan ngumpul itu semuanya tidak pernah mau memberi kesempatan untuk pengemban kebenaran memperdengarkan suaranya. Di tengah-tengah kita di dunia ini ratusan pengemban kesesatan tadi, penganjur kesesatan Buktinya persis bagaimana yang saya katakan dan yang disinyalir oleh Islam. Mereka tidak akan mau. Sumun bukmun umyun. Iya. Sadat di Kairo. Ataturk di Turki. Babra Karmal di Afghanistan. Semuanya ini tidak mau mendengar nasihat. Semuanya itu mengaku dirinya benar. Padahal menyesatkan. Kalau ada orang mau kritik dikatakan, kalau kamu mau kritik, pergi ke parlemen. Sedang orang tidak bisa sampai ke parlemen malingan dari pintunya dia. Kalau sudah sampai ke pintunya dia diseleksi, oh kamu, kamu tidak boleh masuk parlemen. Jadi yang sudah berada di parlemen itu biasanya non engage semua. Cilakat lagi kedua. Dan begini selalu dunia ini. Berputar dalam arus ini Nah, sampai terbit apa yang saya katakan dalam alinea pertama krisis-krisis. Tapi itu tidak bisa. Dunia ini seperti tubuh manusia. Kalau saudara makan batu, ada barang yang tidak cocok, dihancurkan oleh perut, sakit sudah Pertama mules, bisa juga nanti buang-buang air darah, bisa juga kena penyakit tifus, bisa macam-macam sebab ini tubuh halus sekali. Jangankan seperti jarum saudara masukkan dalam utaknya orang. Sentuh saja utak itu saudara pengsan. Kocak saja saudara sudah geger otak, semaput. Alus tekniknya. Kalau saudara makan sate bekas ada kotorannya cecek misalnya atau apa, saudara mules sakit, muntah-muntah. Ini yang dikatakan keracunan, dikeluarkan otomatis. Dan karena dunia penuh dengan manusia-manusia pengemban kesesatan yang tidak mau ditegur, tidak peduli tata hukum, tata susila, tata otak, tata semuanya, maka dunia mengalami krisis. Nah, marilah kita sekarang membaca alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abad kita ini abad krisis. Umat manusia mengalami berbagai krisis-krisis yang selalu menggoncangkan kestabilan hidup mereka. Jadi tiap krisis satu penyakit, seperti satu penyakit dalam badan manusia. Ada malaria. Mana ada orang kena malaria lalu dia tidak demam? Lalu kalau sudah kena demam, mana ada orang kena malaria yang demamnya tidak menggigil begini? Krisis. Ada sebab tidak lantas Allah SWT menyebabkan itu membuat itu tidak ada sebab. Ada sebab. Satu, satu contoh-contoh. Ini sebagian kecil yang saya sebut. Ada ratusan krisis yang saya tidak sebut, tapi saudara tentu sudah mengerti. Krisis rumah tangga, krisis itu krisis ini ratusan akibat kesalahan Kesalahan itu dipimpin oleh penganjur kesesatan. Kalau ada orang bicara dia tunjukkan kepalan tangannya. Menantang, berani mati. Itu harus ada pengimbangannya. Kalau tidak dunia buyar. Jadi akibat orang-orang yang seperti tadi dan dibiarkan ini kesesatan menjalar sampai mengakibatkan krisis. Sekarang krisis ekonomi. Saudara tentu bertanya, apa sebab krisis ekonomi? Apa pantas dunia seperti sekarang ada krisis ekonomi? Sungguh tidak pantas, sebab orangnya pada pinter. Sekolahnya, sekolah semuanya, doktoral semua dalam ekonomi. Bagaimana kok bisa krisis? Siapa yang percaya bahwa dunia yang penuh dengan sarjana-sarjana ekonomi, dengan akuntan-akuntan, malah ada krisis ekonomi, tidak mungkin orang percaya. Tapi krisis ekonomi. Sampai kepada krisis yang saya katakan tadi. Krisis moneter. Krisis duit. Bagaimana duit bisa turun? Bagaimana nilai uang ini bisa merosot? Dan bukan sembarang uang. Negara raksasa seperti Amerika, uangnya krisis. Jatuh dolarnya. Sekarang negara-negara OPEC satu minggu lagi akan bertemu, memikirkan mau apa tidak mau terima uang dolar lagi. Sebab uang dolar merosot. Jadi sama dengan orang menjual barangnya dengan harga di bawah harga yang dimaukan oleh yang punya. Seperti sekarang orang sudah jual. Nah, tapi penganjur kesesatan minta harganya sama dan pakai oh, dolar saya. Seperti dunia sekarang sudah beli telur 500 rupiah satu biji pada masa nanti yang akan datang orang masih mau jual beras kenapa kamu tidak jual beras 150 telurnya sudah 500 bagaimana saya bisa jual 150 ini beras ya tidak mau orangnya saya sekarang dolarnya sudah jatuh emas sudah sekian bensin suruh jual dengan harga 22 dolar tidak mau saudara-saudara ini krisis akibat krisis ini dendam yang punya barang dengan yang mau beli dendam-dendaman lantas begal begal lantas katanya si yang pinter ini dolarnya diapungkan tinggalkan. Tuh, turun turun turun yang punya minyak ini ya kebanyakan orang-orang <coughs> masih belum sepinter yang punya dolar ya nerimo saja akhirnya baru tahu bahwa masalahnya memang ada krisis krisis kepemimpinan. Sekarang ada pemimpin dan banyak pemimpin, tapi yang ikhlas tidak ada. Yang mengarahkan umatnya jarang. Pemimpin yang mengarahkan umat kepada satu kemuliaan dunia sampai ke akhirat jarang. Jarang ketemu, bahkan sudah hampir tidak ada. Pimpinan ada, tapi pimpinan yang mau disanjung, pimpinan yang mau dihormati, Pimpinan yang mau diajak kepada yang dia punya kemauan. Itu banyak. Tapi kalau ditegur, marah. Terjadilah krisis kepemimpinan. Lalu krisis energi. Sekarang dunia tidak punya bahan bakar. Bahan bakar sudah sulit dicari. Negara-negara yang punya bahan bakar sebentar lagi mungkin menyetop kerannya untuk tidak dialirkan. Dan ada orang yang karena marah itu keran akan dialirkan ke laut. Kalau negara-negara yang tertentu kuat mengepung negara-negara kecil tidak dikasih, tidak boleh makan masuk, tidak boleh bahan-bahan obat-obatan masuk, diblokade ekonomi sampai dia terpaksa mati misalnya atau kelaparan satu negara yang jumlah penduduknya puluhan juta maka dia akan buang itu minyak ke laut dan dibakar. Itu laut nanti jadi api, tidak ada kapal lewat. Akan lebih hancur lagi, lebih parah lagi dunia ini. Jadi masalahnya ada dendam, mendendam. Akibat krisis. Yang keempat, krisis hubungan. Hubungan baik antara negara dengan negara. Hubungan baik antara umat dengan umat. Kelompok dengan kelompok mengalami krisis karena mereka sudah tidak mau dipimpin oleh rasio yang baik, oleh otak yang sehat. Negara yang berpenduduk Islam misalnya, agama Islam tidak diupeni. Di zaman tertentu daripada pemerintah-pemerintah Tauhud, malah komunis yang dibombong. Atas kepalanya umat yang banyak ini, katanya demokrasi. Kenapa umat yang banyak tidak di, tidak diupeni? terjadi nasakom. Yang untung dari nasakom itu adalah PKI, bukan umat Islam. Ini kebetulan kita menang. Juga di Turki. Agamanya orang Turki itu 99,9 Islam. Tapi pimpinannya memaksa supaya ini dibuang Islam. Dia tidak nyatakan Islam. Dia bilang perempuan harus besok keluar tidak pakai kudung. Ulama harus buang serban dan buang terbus. Harus pakai topi. Ulama disuruh pakai topi, sanjat sanjat, Ini Ataturk. Dan akhirnya azan harus bahasa Turki, bahasa nasional Turki. Tidak boleh bahasa asing, kita tidak kenal ini Allah Akbar Allah. Lalu parlemen, di dalam parlemen itu katanya demokrasi. Ini krisis. Ini orang pengembang ini sudah tidak peduli. Lo ini yang kamu tulis ini demokrasi ini cocok tak dengan perbuatan lo? Ini ratusan ribu dan jutaan umat yang beragama Islam minta supaya haknya, hak suara terbanyaknya ini kamu dengar. Tidak. Tetap ini harus berjalan. Di mana-mana begini caranya ada tohut tidak ada malaikatnya. Ada Fir'aun, tidak ada Musanya. Ya, uyar ini dunia yang sudah-sudah. Karena itu, Turki mengalami kemerosotan. Sampai sekarang ini sudah lemah. Ekonominya itu sekarang berat. Dalam majalah berapa minggu yang lalu saya baca, di Turki itu orang mencari kopi, tidak susah warung-warung, restoran-restoran sudah kopi saya cengkir tidak ada sebab ekspor impor kopi sudah tidak ada cari kopi tidak ada padahal Turki itu negara terbesar di dunia sebelum 75 tahun apa sebabnya pimpinan Tauhud yang membawa krisis jadi krisis ekonomi krisis hubungan jadi hubungan Nurten supaya yang banyak harus mempunyai suara lebih banyak. Agamanya orang banyak harus dipelajari oleh penguasa. Di saat itu Kamal Ataturk, Musa Ismet Inomo, dan sekarang dimirir dan seterusnya. Itu mereka tidak belajar Islam. Belajar undang-undang barat. Diterapkan di negeri yang dipimpin ini umat Islam semua. Jadi seperti dia ini eh, gagah di tengah umat yang semuanya ini kontol berwarna putih. Kok mentolo dia masih di atas kursi puluhan tahun ini? Orang bertanya-tanya, Riko ini saya kini kayak gagah, asing jadinya. Afghanistan tidak ada satu orang yang kafir di sana, 100% muslim. Khususnya bangsa Afghanistan. Jadi nomor dua dari Iran Islam Datang Babra Karma kata eh, PKI komunis memimpin negara itu. Cuma 17-18 gelintir orang saja beragama eh, beragama PKI memimpin Afghanistan dan memerintah semua Afghan harus PKI seperti kami. Apa bisa itu? Apa demokrasi? itu? Tidak bisa dipecahkan oleh otak memang tapi enak dikerjakan. Tadi saya katakan, ingat dalam mukadimah tadi, kebatilan itu sulit untuk diterima oleh otak, tapi mudah dilaksanakan orang. Kami nah, itu doyanannya orang, semua orang suka di situ. Saudara-saudara, krisis demi krisis. Sekarang krisis kependudukan. Kabarnya dunia ini repot dengan penduduk Lantas yang dikrisiskan sekarang kependudukan. Kenapa jumlahnya manusia ini banyak? Kurang ono. Kata si Paul Paul tadi. Lalu orang bertanya, apa saudara ini takut umat ini tidak makan? Iya, nanti kekurangan makan. Di tahun berapa umat manusia tidak makan? Kalau tidak sampai makan, Berarti mesti ada tangan yang mencuri berasnya umat yang banyak ini dimakan oleh dia, dijual oleh dia, diekspor, dilemparkan ke luar negeri sampai umat yang mesti makan dari berasnya tidak ketemu berasnya sendiri. Ini bisa. Tapi kalau Allah SWT membuat satu negara, menciptakan satu negara, umatnya tidak makan kelaparan itu bukan Allah Taala, keliru. Itu bukan perbuatan Allah, itu perbuatan manusia. Wa sahabatku asabatkum min musibatin Tapi maka kasabat aydikum. Kalau kamu kena ciloko ya, karena tanganmu sendiri. Sebab Allah tidak membuat ciloko. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Coba kerlingkan matamu ke kanan ke kiri, lihat di mana saja ada kemewahan yang berlebih-lebihan, pasti di sampingnya nanti ada orang yang miskin tidak makan terlantar karena ini terlalu banyak mengambil menyadap dari hak manusia biasa. Kalau orang ngorupsi beras, ngorupsi makanan, ngorupsi duit, sudah terang ini rakyat yang tidak berdaya, ini kelaparan. Bukan salahnya penduduk, lalu penduduknya disuruh kurangi. Itu salah. Begitu kata Islam. Jadi tidak mungkin Allah itu seperti hatta walaupun ini yang membuat hotel saja tidak ada orang bikin hotel lalu hotel tamunya tidak sampai dapat makan atau tidak sampai dapat kamar ya dia mesti menerima tamu menurut kamarnya yang ada yang tersedia dan dapurnya mempersiapkan makanan untuk tamu-tamu yang ada tidak mungkin ada tamu kekurangan tidak dapat makan apalagi Allah subhanahu wa ta'ala semut tidak pernah kelaparan burung gereja tidak pernah kelaparan burung-burung yang ada dengan macam-macam jenis. Tidak pernah ada yang kelaparan. Masing-masing dapat makanannya. Maaf-maaf, tikus-tikus got itu semuanya makan. Kucing waktu hujan yang lebat, kadang-kadang ada sesuatu yang lewat dimakan, sudah rezekinya dia dapat. Minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang tidak makan, mustahil. Sebab ini rojo, manusia ini khalifah. Tidak mungkin kelaparan, ada sebab. Ada orang-orang yang kuat ngeringkus ajangnya. Tidak memberi dia kesempatan untuk makan. Seperti orang kenduren itu, ada satu orang jagoan masuk, ayam-ayam di dalam kenduri itu dipegang sama dia, dimasukkan dalam panci besar, dibawa pulang, nasinya dibawa sebagian besar. Lantas yang dipanggil di walimatul torsi ini ya cuma 3-4 orang saja yang bisa kesempatan makan yang lain harus kembali dengan perut yang lapar Salahnya bukan karena yang punya rumah. Walimatul itu sudah mempersiapkan. Kalau ngaku sepotong, eh, saya sudah potong 10 ekor kambing. Gimana? Oh tadi ada orang lewat bawa ini. Saudara-saudara, ini ceritanya krisis makan, krisis ekonomi, krisis semua. Sebabnya ada kesesatan yang tidak didandani, ada bocor yang tidak <clears throat> eh, Palang yang tidak dipatri. Ah. tetapi ada krisis lagi. Krisisnya segala krisis. Krisis manusia. Krisis manusia ini artinya tidak ketemu manusia beradab. Tidak ketemu manusia yang bersusila. Tidak ketemu manusia yang ada malunya. Tidak ketemu manusia yang ada kejujurannya. Ini krisisnya krisis. Apa sekarang yang kita tunggu di dunia seperti sekarang ini? Kalau sudah manusianya krisis. Sedang sekarang manusia ini krisis. Apa tandanya? Tandanya bahwa penciptaan manusia yang masih muda ini sudah disiapkan untuk berkrisis kalau besar. Artinya dijauhkan dari agama, dijauhkan dari toto krono, dibuat seperti aturan orang-orang barat yang kabir atau komunis yang kabir. Bagaimana kita bisa mengharapkan kita punya anak-anak muda nanti menjadi anak yang baik, yang soleh? Imam Ghazali mengatakan ibunya akhlak ini apa? Intinya moral itu apa? Jujur. Asyik. Sabar. Ulang. Eh, keberanian. Bisa jahat. Dan amanat. Jadi susah harus ada benar. Siapa yang bertutur benar di dunia ini sekarang? Semua menipu dirinya sendiri. Semua bohong. Dan tidak ke situ anak-anak diarahkan hari ini. Jadi kejujuran tidak ada. Keberanian tidak ada. Malu tidak ada. Malu ini salah satu tiang kalau manusia tidak ada malunya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu satu penggal dari iman. Kalau anak muda atau mudi tidak bermalu, artinya ini orang tidak bisa dipakai sebagai anggota masyarakat yang baik. Ini orang nanti menjadi biangnya krisis. Saya katakan pada saudara, orang yang dari mulai dia dipelonco dipasang di, di belakangnya seorang gadis yang tadinya malu akhirnya dipeluncur disuruh naik sepeda dipasang di belakangnya satu pelang I love you disuruh ke situ disuruh ke sini suruh minta tanda tangan dia suruh pakai pakaian tertentu menghilangkan malunya ini sengaja katanya supaya dia tidak canggung gitu ini sebetulnya haram haram kotaan menghilangkan malu itu lebih berat daripada mencukur rambutnya itu gadis gundul. Lebih abdol itu gadis dicukur, gundul, licin seperti kaca kepalanya daripada malunya dihilangkan. So kalau dia kehilangan malu, dia sudah hidup gobek. Seperti motor yang mau slip. Sudah tidak tenang dia punya setir. Malu. Mana akhlak ini malu? Kenapa kita malah membantu kita punya gadis-gadis membuat sesuatu yang menghilangkan sifat-sifat al-haya sebagai muslimat. Sekali lagi sebagai muslimat. Saya bicara ini sebagai muslimat. Wa amal kafirat kita tidak ikut campur. Jadi kalau itu pemudi, pemudi Katolik, pemudi Protestan, pemudi Buddha, pemudi Hindu, itu bukan urusan kita umat Islam. Kita bicara ini untuk masyarakat kita, untuk manusia-manusia yang mengimankan Nabi Muhammad SAW. Sebagai maha manusia yang ada di dunia, manusia terbesar. Ini kita pengikutnya. Karena itu inilah yang kita sesal. Kalau yang lain kami tidak ikut. Dan sudah kita lihat, tidak usah kesini, Ini kan jiplak. Monggo jahitan penjahit itu kan cuma niru saja, ngeblat. Tapi penjahitnya di Eropa ini. Yang seperti saya katakan, Eropa sudah bebas gadis. Artinya tidak ada seorang gadis lagi. Sudah diumumkan. Kita mau menuju ke situ. Tidakkah ini suatu ketolok ketolongan dalam berpikir yang tidak bisa masuk akal sama sekali? Manusia masih suci katanya kotoran dirimu, kotorkan dirimu. Ya walaupun tidak kita katakan begitu, tapi perbuatan kita, pengarahan pendidikan kita ke situ sudah tidak bisa mendapatkan natijah lain dan hasil yang lain. Saudara-saudara, kedua, agama yang paling kaya adalah agama Islam. Undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang Islam. Filsafat yang paling rasional adalah falsafah Islam. Umat yang paling terdidik baik adalah umat Islam. Dan ini sedikit saya sebut. Dan seterusnya, janji-janji yang paling tepat, janji Islam. Sudah terbukti. Kemarin majelis sebelumnya ini saya bacakan, betul? Berapa hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan banyak manusia eh, yang membunuh membunuh. Betul? Terjadi apa tidak? Dikatakan kalau kamu berpecah belah, kamu akan hancur dan kalah. Betul apa tidak? Kita berpecah belah, kita kalah apa tidak? Apa janji Nabi saw Alaihi Wasallam? Apalagi Quran. Apa janji Quran yang meleset? Tunjukkan pada saya. Kita akan koreksi itu Quran. Tolong tunjukkan. Janji yang paling tepat adalah janji agama Islam. Agama yang paling kaya agama Islam. Sekarang duitnya dunia ini adalah kepunyaan Islam. Tapi umatnya tidak bisa memanfaatkan. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan Islam. Tapi oleh umat Islam pendidikan yang baik itu kita kipatkan. Saya pakai bahasa Jawa supaya lebih cetok. Kita lempar ke jauh pendidikan Islam. Kita ganti dengan pendidikan Barat. Pendidikan koedukasi. Pendidikan muda-mudi. Salah satu sekolah di Gresik yang saya sendiri mendengar anak itu mengeluh anak dari SMA sekolah Islam dia bilang Pak Ustadz guru-guru agama kami juga kalau ngomong tentang muda-mudi itu sangat tidak baik mereka keluar kalau pagi itu pakai celana pendek begini perempuan gadis-gadis dengan pakaian yang betul-betul ceket di badan lari seperti orang seperti orang nyepiurkan jagung dari karo war lewat embong lewat strat bawa bola kalau nalu padahal mereka tidak demikian dididik oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka membuang mereka mengakibatkan krisis mau cari ilmu kok tombok agomo apa cocoknya? Berapa sih ilmu yang mau didapat itu? Berapa tumpuan ilmu yang akan didapat? Bisa bikin antuk. Bisa maut ke bulan, ke matahari. Kok sampai agomo ditekorkan? Sampai tuno akhlak dan totok romo dan susila. Berapa sih sebenarnya keuntungnya, keuntungan orang cari ilmu sekarang ini? Taruhlah sarjananya sarjana di dunia sekarang ini. Masih belum bisa boleh dikatakan pantas meninggalkan tata kerama dan tata susila. Sebab manusia ini indah dengan tata susilanya, dengan malunya, dengan sabarnya, dengan beraninya, dan dengan jujurnya. Siapa sekarang di dunia jujur? Siapa yang mengaku, mengaku bahwa saudara-saudara yang terhormat, saya sebagai pimpinan saudara-saudara merasa diri saya gagal dan saya minta maaf meninggalkan tempat ini untuk saya serahkan kepada yang lebih ahli daripada saya. Tunjukkan pada saya manusia seperti ini siapa? Sebab tidak jujur. Siapa anak di sekolah yang mecahkan kaca mengatakan Pak Guru, saya yang mecahkan kaca ini dan saya sanggup membayar, tapi saya cicil. Jujur? Ada terdengar ini? Walaupun satu per mil jarak Sebab kita memang tidak didik itu jujur pada anak-anak. Kita didik dia tipu dan kizib. Kita bohongi dia. Dan begitu seterusnya. Saudara-saudara, ini perlu kita pahami. Jadi kekayaan dunia ini di tangan Islam. Kalau agama sama agama ditaruh, dijejer. Mana yang paling kaya? Mana yang paling punya duit? Yang paling suki? Orang akan menunjuk ini Islam minyak di dunia dipegang oleh negara-negara yang penduduknya Islam biji-bijian oleh negara-negara Islam kelapa dan kopra oleh negara Islam timah oleh negara Islam semuanya dipegang oleh negara Islam lah kok tidak bisa memanfaatkan saudara-saudara undang-undang yang paling lengkap sudah jangan tanya sudah perkara undang-undang jangan tanya sudah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan sebarang undang-undang undang-undang yang sudah dipraktekkan sudah teruji kebenarannya sudah teruji praktisnya praktis ini bukan tidak praktis ada undang-undang tidak praktis ada filsafat yang tidak praktis filsafat Marxis misalnya mengatakan bahwa dunia ini harus dipimpin oleh satu kaum buruk kaum buruk yang harus di atas dan semuanya ini harus jadi buruk ini filsafat tidak cocok, tidak praktis, dan karena itu sampai sekarang tidak bisa berlaku. Akhirnya sekarang malah dunia sebaliknya, hampir menuju ke tempat atau ke arah di mana kaum buruk tidak dibutuhkan lagi. Lama-lama nanti serba otomatis, orang tidak perlu buruk. Konyol benar komunisme. Jadi filsafah yang paling praktis adalah filsafah Islam dan undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang Islam. Filsafat ketuhanan yang esa. Ini filsafat yang rasional. Islam. filsafat yang lain di bidang ketuhanan tidak rasional. Dan mereka mengakui itu, bukan kita yang mencemoohkan, tidak. Kita malah menginginkan mereka itu bersama-sama kita. Sejajar, sejalan. Ya ahlal kitab ta'alau ila yang sawahin bainana wa bainakum. Ayo podo-podo menganut satu titik persamaan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan mempertuhankan Yesus Kristus. Jangan menyembah itu, jangan menyembah ini. Jangan membuat patung-patungan selain Allah. Ini Quran mengajak kau Katolik dan Kristen, tapi mereka sampai sekarang belum mau. Jadi sebenarnya akhirnya mereka harus berhadapan dengan kritikus-kritikus sejarah seperti Dr. Bushehr dan lain-lainnya. Mereka tidak bisa mempertahankan tesisnya. Pendidikan yang paling baik, umat yang paling terdidik baik adalah umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat ini dididik, diatur, tapi kita tidak mau menjalankan aturan itu. Jadi kita selamanya berantakan dan kececeran. Punya pusaka kita lemparkan. Punya paham baik kita tinggalkan. Punya duit kita tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya kita ini umat di belakang umat-umat saja. Tapi saya kira keadaan begini tidak lama sudah pasti akan berubah. Banyak orang meramalkan tidak lama lagi akan ada perubahan yang drastis insya Allah dan baik. Yang ketiga, alinea ketiga dan yang terakhir, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ar-rajulul muslim salamun fi usratih wa quwwatun fi ummatih." Seorang muslim sejati merupakan damai dalam keluarganya dan merupakan kekuatan dalam umatnya. Lalu saya bertanya, untuk keuntungan siapa seorang muslim diperangi ini? Untuk keuntungan siapa orang muslim ini mau disingkirkan? Kalau sudah Sayyidina Umar mengatakan, seorang muslim ini kalau di keluarganya, dia menjadi pengayom, menjadi damai, menjadi adem ayem buat keluarganya. Dan di dalam masyarakatnya merupakan satu kekuatan. Kenapa orang kayak gini mesti kita singkirkan? Tandanya kita minta supaya masyarakat kita ini tidak ada yang kuat Tandanya kita tidak mau kan masyarakat dan umat kita ini kuat. Sebab manusia seperti begini ini perlunya diperbanyak. Perlunya jumlahnya diatur, disalurkan, dididik betul, dipelihara, dimong perasaannya, tidak dinyek, tidak dihina dan tidak disingkirkan. Jadi hanya orang-orang yang tadi penganjur kesesatan tanpa reservo itulah yang mau tidak mau mereka akan memusuhi agama Allah akan menyingkirkan agama Allah <clears throat> sedang dunia sudah membuka mata bahwa sebabnya kemunduran umat Islam adalah meninggalkan agamanya dan yang nyuruh yang membujui mereka meninggalkan agamanya menghapusi umat Islam adalah Barat atau Yahudi atau komunis dan dengan segala aliran dan salurannya sampai kepada saluran pendidikan dan inilah yang paling ampuh maka kita hendaknya hati-hati dari saluran ini kita akan terus dibius selama pendidikan dan pengajaran kita ini terarahkan ke barat ke Zionis dan ke Yahudis hati-hati kita mesti kembali kepada Muhammad SAW dan kita mesti mencetak anak-anak di rumah betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menyalahkan orang lain. Cuma kita mencanangkan supaya kita hati-hati. Supaya kita tidak tertipu. Kita tidak diapusi orang buat lebih lama lagi. Dunia sudah pada mengerti. Dunia sudah tahu orang yang sudah membuka kedoknya. Karena Amerika sudah mulai membuka kedok Yahudi sudah membuka kedok dan semua ini sandiwara-sandiwara picisan ini semua adalah untuk mengeroyok umat Islam. Nas'alullah taala al-afwa wal afiyah Karena itu marilah kita betul-betul berada di pihak Allah yang tahan, yang sabar. Karena kesabaran inilah yang menentukan kemenangan sesuatu umat. Wa sadaqallahu al Inna Allah as-sabirin. Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Barangkali uh, perlu saya jelaskan di sini. Yang saya maksudkan itu bukan saya suruh orang dan bangsa Indonesia saling bermusuhan antara agama-agama. Yang saya maksudkan bahwa agama Islam di dunia ini dimusuhi oleh agama lain. Kalau saudara teliti dan titi, saya kira saudara akan temukan ini kita dimulai. Kalau agama Islam terhadap agama lain itu sudah gampang. Tidak ada agama menyuruh orang rukun seperti agama Islam. Saya kira, tapi yakin ya bahwa agama Islam ini pernah hidup dari uh, membentang dari Afrika sampai ke negeri Cina dan agama-agama lain yang saudara sebut itu hidup di bawah naungan Islam. Kaum Yahudi itu 800 tahun hidup di bawah bendera Islam dan aman, tidak pernah terganggu, tidak pernah sinagog Yahudi itu dikacau, tidak pernah orang Yahudi dikacau. Tetapi karena apa? Karena Islam menganjurkan supaya Yahudi itu sebagai ahlu zimmah dipelihara. Sebab dalam kitab kita, dalam undang-undang kita yang saya katakan lengkap tadi, ahlul kitab adalah ahli zimah. Kita mesti pelihara. Lantas timbul perang salib. Itu bukan kita yang menganjur permusuhan itu, saudara. Dan saya mohon maaf kalau saudara sampai memberi mengerti bahwa saya yang mengatakan bahwa saya harus menganjurkan orang permusuhan dengan agama lain. Sebaliknya, pada tahun 1011 itu Paus gula, uh, ah, Bula Paus sektus menyuruhkan supaya seluruh negara-negara kerajaan Eropa memerangi umat Islam di Timur Tengah. Dan perang salib itu akibat-akibatnya sampai menit ini masih ada. Kalau kita tidak sadar, orang lain mengerti bahwa taktik mereka itu masih tetap. Ah, penghabisannya tahun 1900, jadi saudara mungkin sudah lahir. Perang dunia pertama, eh, kedua itu ada satu Lord Olympic dia pergi ke Syria ke Damaskus ke kuburannya Salahuddin diinjek-injek dia bilang Salahuddin sekarang perang salib baru selesai orang sudah mati nah ini dendam bukan kita yang mendendam juga cuma saya ini nyadarkan kamu ini punya musuh lah itu mesti ditanggap musuh orang Allah Ta'ala bilang musuh musuhmu Yahudi jadi bukan saya yang membawa musuh jadi kalau Allah Ta'ala berfirman tajidanna asyaddan nas. Hei Muhammad, engkau akan jumpai orang yang paling musuh kepada orang yang beriman, orang-orang Yahudi. Lalu saudara tanya apa kita boleh musuhi orang Yahudi? Ya terserah saja apa maksud saudara. Tapi kalau Allah mengatakan itu musuhmu. dos kalau saudara tidak hati-hati dari musuhmu, saudara akan dilipat oleh musuh. Lalu sekarang, sekarang kita ini kan dilipat oleh Yahudi. Itu disco, itu eh, macam-macam muda-mudi kayak gini itu kan ya masonis, dance itu dari mereka jadi maksudnya itu saudara mesti paham yang tersirat di sini adalah pemberian pengertian bukan agitasi karena itu saya keberatan kalau saya dianggap saya agitator tidak, saya ini memberi pengertian umat Islam supaya hati-hati jadi nanti kalau saudara ketemu pipis memakai levi itu Yahudi. Saudara hati-hati jangan pakai itu. Nah, kalau saudara menganggap ah tidak boleh kita benci sama levi, kita pakai levi saja, terserah. Itu lain lagi, tidak lain roh Tapi saya kira sebagai muslim harus mengerti lawan dan kawan. Kalau tidak kita nanti buyar di dalam wadah kita sendiri. Nah, yang ketiga, saya mengatakan begitu karena proses sejarah sampai tahun-tahun akhir ini orang-orang Eropa merongrong dan rongrongan itu bukan saya reka-reka di sini tidak buku-buku mereka seperti uh, Tuan Shatley yang mengarang buku bagaimana menaklukkan dunia Islam atau nyanyian-nyanyian gereja yang saya pernah baca di masjid ini lupa, lupa. Ya. barangkali masih ada diktatnya itu semuanya bernapaskan permusuhan kepada kita. Nah, kita mesti hati-hati. WBC Jabat, bangsa Indonesia juga mengatakan konfrontasi kita terakhir di Indonesia adalah dengan Islam. Oh, dia orang yang tidak konfrontasi. Kita sih tidak mau itu, saudara. Maafkan saja, kita tidak kepingin begitu itu. Nah, tapi kalau saudara sudah mau diajak konfrontasi, saudara tidak hati-hati ya. Ketuhun ini namanya, atau ya apa namanya, tidak bisa saya bilang. Ya perlu juga berdoa sedikit saja. Jadi eh, maaf maksud saya menyadarkan umat ini bahwa kita ini punya lawan, tapi juga punya kawan. Lawan bekerja keras. Sistematikanya itu buku yang saya katakan tadi bagaimana menaklukkan dunia Islam dalam bahasa Prancis yang asli judulnya Le Conquête du Monde Musulman penghancuran dunia Islam mereka merencanakan bukan saudara baca buku itu saya kira ada saya kalau ada bahasa Inggris saya akan berikan kalau tidak ada saya eh, akan terjemahkan ke bahasa Indonesia itu supaya orang tahu ini loh kita tidak mau bermusuhan kita ini mari calu ila kalimatin sawain ayo podo-podo jadi hamba Allah ojo nyembah kacobo Allah itu anjuran Islam tapi mereka bilang jangan tidak mau kita mesti jalan sendiri. Lakum dinukum waliyatim. Saya kira jelas. Oh tidak apa-apa. Nah, ini itu dari apa e, keikhlasan saudara menanya itu harus begitu. Saya lebih senang kalau orang berterus terang Silakan. Benci orang orangnya, membenci kelakuannya. Kelakuannya misalnya menjadikan Tuhan ini berbentuk manusia lalu disembah. Itu sebetulnya kalau kita teliti dengan akal, <clears throat> tidak menghormat Tuhan dan tidak menghormat Yesus. Yesus merasa takut karena digitukan. Nanti di hari kiamat Yesus itu sampai umat manusia pergi sama dia minta syafaat. Yesus bilang ojo-ojo dengan aku. Aku keisin kalau Allah SWT. Aku isin sangat kalau Gusti Allah. Aku jadi pertuhankan di dadekku, di dadek nongong anak Tuhan. Aku isin ojo ojo tapi begitu Yesus. Jadi tidak menghormati Yesus. Seperti saudara kalau mengatakan bahwa seekor kata adalah anaknya Pak Harto. Marah Pak Harto. Apa sampai tidak menghormat kata dan tidak menghormat Pak Harto. Padahal ini masih ada hubungan biologis ya. Ini ada nyowonya, ini ada nyowonya. Kalau Tuhan dengan Yesus Kristus tidak ada hubungan sama sekali. Ya seperti hubungan pencipta kau dengan motor itu. Jadi kalau saya menciptakan kol dengan saya kol lain, saya lain. Gak bisa saudara bilang kol itu anak saya atau bannya kol itu saya punya telur dan sebagainya. Gak bisa.